hari Rabu 31 Maret 2021 bertepatan dengan 17 Syakban 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-110 masih di bab yang terakhir bab bid'u shaumi Ramadan atau bid'u siami Ramadan bab kebid'ahan-kebid'ahan yang terjadi di saat berpuasa Ramadan maka kita masuk sekarang kepada masalah yang berikutnya namun sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan barakallahu fikum Bismillah Qala al-muallif fi kitabihi al-akhbar as-sahihah fi ahkami siyami Ramadan. Di bab yang ke-16 bab bid'ah usia Ramadan, kebid'ahan-kebid'ahan yang terjadi di saat siam Ramadan maka kita masuk kepada al-masalah ar-rabi'ah ziyadatul lafad wa dzakarakumullahu fi man indah liman yara bidu'ail muftir liman fattarahu. Seperti di pelajaran yang lalu di permasalahan al-iftar di sifat siam bab sifatu siam telah kita bahas tentang permasalahan doa dari Anas dan dari Abdullah bin Zubair. Apakah warid doa diberikan kepada orang yang diundang makan untuk mendoakan orang yang mengundang makan? Terutama mengundang makan berbuka puasa. Maka telah datang hadis dari Anas anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi salam jaa ila Sa'ad ibn Ubadah faja'a bi khubzin wa zaitin fa'akala bahwa Nabi datang kepada Sa'ad ibn Ubadah kemudian didatangkan dengan khubz wa zait fa'akala maka Nabi makan kemudian berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aftara indakum as-saimun wa akala ta'amakumul abrar wa salat alaikumul malaikah. Telah berpuasa, telah berbuka di tempat kalian orang-orang yang berpuasa, di antaranya Nabi dengan para sahabatnya dan telah makan makanan-makanan kalian yang dihidangkan al-abror, orang-orang yang baik. yakni Nabi dan para sahabat. Wasallat alaikumul malaikah dan Nabi mengabarkan bahwa para malaikat memberikan salawat yakni doa kebaikan kepada kalian. Dan telah datang pula dari Abdullah bin Zubair, "Athara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inda Sa'ad bin Mu'ad." Faqala atara indakum asaimun wa aqala ta'amakumul abrar wa salat alaikumul malaikah. Begitupun di hadis ini dengan lafaz Nabi berbuka. Kemudian membaca ucapan tadi. Maka telah kita bahas di pelajaran yang lalu. Apakah lafaz ini lafaz doa? Jika lafaz ini adalah lafaz doa, maka disyariatkan untuk orang yang diundang makan secara umum, baik makan siang ataupun makan malam, dan ini yang dipraktekkan oleh sebagian kaum muslimin. Di saat diundang makan, selesai makan dia membaca doa ini. Aftara indakum as-saimu wa akala ta'amakumul abrar wa salat alaikumul malaikah. Dan ada sebagian yang mengkhususkan di saat berbuka saja dengan pendalilan lafaz Abdullah bin Zubair afkara Rasulullah bahwa Rasulullah berbuka di rumah Sa'ad ibnu Mu'ad kemudian lafaznya pun aftara indakum as-saimun idan kalau begitu bukan sekedar undangan makan siang saja tetapi doa lebih pas untuk orang yang berbuka puasa ini dari dua pilihan apakah doa ini dipakai untuk undangan makan biasa seperti walimah ataupun undangan mengundang tolabul ilm makan di tempatnya baik makan sarapan ataupun makan siang ataupun berpuasa maka yang rajih doa ini dipakai untuk apa yang rajah doa ini adalah bukan doa, hanya khobar. Maka disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan telah kita bahas di pelajaran yang lain bahwa di dalam hadis ini Nabi mengabarkan khobar. Karena disebutkan di hadis Abdullah bin Zubair Nabi berbuka puasa di rumah Sa'ad ibnu Mu'ad setelah selesai makan, Nabi mengabarkan, "Aftara indakum asa'imun, imun yakni para sahabat dan Nabi berbuka di tempat kamu wahai Sa'ad ibn muat Kemudian disebutkan wa akala ta'amakumul abror, maka orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh para sahabat dan Nabi memakan makanan kamu. Dan juga disebutkan bahwa para malaikat memberikan salawat kepada kamu. Maka yang jadi permasalahan apakah kita membaca doa ini untuk diberikan kepada mereka orang-orang yang memberikan makanan kepada kita? Maka sebagian ulama mengatakan ini menjadikan doa. Maka seperti di kitab doa dan Hisnul Muslim dan yang lainnya disebutkan dari zikr dan doa kepada orang yang memberi makan adalah lafaz ini. Asfara indakum as-saimun. Bahkan di beberapa kitab disebutkan mutlak. Sawungkana fitru Ramadan au goda waktu zuhur au goda au futur waktu sarapan. Yang jelas mereka menyebutkan ini dianggap doa. Maka wallahu a'lam yang rajih kalimat ini bukan doa karena doa syai minal ibadah. Kama qala Rabbuna jalla wa ala ud'uni astajib lakum. Dan di hadis Nu'man ibnu Bashir yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Anas ibnu Malik ad-du'a huwal dari Nu'man ibnu Bashir ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka dari sini seseorang jika ingin berzikir wa doa Man arada an yad'uwa au yatalafad bi dzikr la budda bi dalil. Taib hadal hadis dalil aula hadis ini dalil aula. Aftara Rasulullah SAW indah Sa'ad ibn Mu'ad. Faqala. Aftara indakum as salimun Yani Nabi Muhammad wa sahabah. Aftara indakum. Wa akala ta'amukumul abrar. Sahabah wa Nabi akala min ta'am Sa'ad ibn Mu'ad. Wa Nabi ra'a al malaikah yusalluna. Hal hada doa atau khabar? Hada huwa al-an. Al-Imam Ibn Taimiyah wa bayruh ra'a bi anna hada al-khabar. Laisa du doa ad doa ma'ruf. Minta kepada Allah. ad doa kama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Hada doa. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal kasali. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana. Ini doa ma'ruf. Ama hada aftara indakum as-saimun. Fi wahid yad'u hada. Aftara indakum as-saimun. Doa kepada Allah telah berbuka orang yang berpuasa. Kif doa. Wa akala ta'amukumul abror. Ada doa. Yakni itu khobar. Kif akala ta'amukumul abror. Telah makan orang-orang yang baik di rumah kamu. Ada doa. Meminta kepada Allah. Wa salat alaikumul malaikah. Khobar minan nabi. anal malaikah tusalli ala Sa'ad ibnu Mu'ad. Maka ini doa, doa lah Allahumma zawijni, hada huwa doa. Allahumma rizukna, hada huwa doa. Ama akala ta'amukumul ablor, hal hada doa. Aftara indakum asaimun, hada doa. Maka yang rajih, hada laisa bidu'a aslan. Idan hadal khobar. Wa ma adalik fi hadal mas, fi hadil mas'alah. Tambahan, wa dzakarakumullahu fi man indah hada huwa min lafdil bid'ah. Fahadi ziyadah la aslalaha. najid fi kutubil masanid al-an wa sunan illa madakaraha an-nawawi yang meninggal 676 di kitabnya Nihayatul Arab fi Fununil Adab di mujalad yang kelima halaman 298 di saat berkata An-Nawawi rahimahullah Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida aftara inda ahli baitin qala lahum aftara indakum asaimun wa ala ta'akumul ta'amukumul abrar wa nazalat alaikumul malaika Nazalat laisa wasallat tapi nazalat alaikumul malaika wa ruwiya wa salat alaikumul malaika wa zaqarakumullahu fi man indah. Maka tambahan ini ziyadah tidak ada tambahan ini di dalam hadis. Lamin hadis Abi Hurairah fi fadaili halaqati dzikr al-maskur an Abi Hurairah. Ini hadis ini tidak datang kecuali di hadis fadail halaqati dzikr. Di hadis Abi Hurairah ma'ruf fi riwayat Muslim. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatadarasunahu yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaikumus nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafat humul malaikah wa dzaqarahumullahu fi man indah maka hadis ini madhul maknanya madhul salah tulis dimasukkan di mana lafaz di dalam hadis Abdullah bin Zubair dan di hadis Anas yang hadis ini sahih riwayat kama taqaddam kama taqaddam fi bab sifat siam tidak usah kita takhrij lagi hadis ini hadis yang sahih dan hasan riwayat dari Anas dan dari Abdullah bin Zubair maka lafadznya hanya cukup wasolat alaikumul malaikah ditambah oleh Imam An-Nawawi dari wahamnya dia di kitabnya Nihayatul Arab fi Fununil Adab ditambah dengan wasalat alaikumul malaika wa dzakarakumullahu fi man indah. Dan diikuti seterusnya oleh beberapa tulabul ilm dan kami mendengar dari beberapa tulabul ilm di saat kami menulis kitab ini dan penyebab kita memasukkan kitab ini juga di saat mereka mendoakan kepada orang-orang yang memberikan buka puasa aftara indakum as wa akala faamakumul abrar wa salat alaikumul malaikah wa kadalika zada fi riwayah wa dzakarakumullahu fiman inda seperti itu maka masya Allah telah betul ilm di damaj nasad hatta ala ba'd riwayah Wa fi riwayah dzakarakumullahu fi man indah. Padahal lafad ini tidak ada asalnya. Min main hada naqalahu An-Nawawi. Dan Imam An-Nawawi di sini manusia meskipun imam muhaddits namun dia manusia juga. Dan begitupun diikuti oleh Imam Az-Zahabi. Yang mana Imam Az-Zahabi meninggal 748 di kitab Ulu li Aliyil Ghaffar. Di halaman 107 di mujallad yang pertama disebutkan wa fi sahihain anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da'a li qaumin faqala akala ta'amakumul abrar wa aftara indakum as-saimun wa salat alaikumul malaika wa dzakarakumullahu fi man indah disebutkan wafis sahihain Ana Nabi da'a liqaumin hal fi sahihain hada la hadal hadis inda Anas wa Abdullah bin Zubair fi ashabi sunan wa hadhihi ziyadah wa dzakarakumullahu fi man indah mimma rawa muslim an Abi Hurairah maka ini pun dari kewahman Imam adz rahimahullah bahwa hadis ini bukan disahihain sama sekali. Maka dari sinilah al qulasah barang siapa yang ingin mendoakan untuk sahibut ta'am maka jika ingin mendoakan dengan kalimat ini maka silahkan tergantung dari pendalilan mereka yang menganggap ini doa seperti di Hisnul Muslim dan, dan sebagainya, tapi yang rajih kami tidak mengatakan ini doa. Maka kalau ingin berdoa kepada orang yang memberikan makanan, terutama membuat iftar, cukup dengan aftara indakum asaimun wa alat wa akala ta'amakumul abrar wa salat alaikumul malaikah bas ilahuna. Sampai sini saja, Tidak ditambah dengan wa dzakarakumullahu fiman indah maka lafad ini lafad yang ziyadah tidak ada asalnya. Sehingga kalau diamalkan menjadi bid'ah karena tidak ada asalnya. Dan yang lebih baik seperti madhab kita dan madhab Syekhul Islam dan yang lainnya lebih baik ditinggalkan doa ini. Karena doa ini pada hakikatnya bukan doa tetapi khobar. Maka cukuplah di saat kita diundang makan dengan doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Siapa yang masih ingat? Allahumma barik lahum fima rajaktahum waqtir lahum warhamhum. Maka ini cukup doa yang maksur di sahih Muslim. Doa bagi mereka orang-orang yang ingin memberikan doa kepada orang yang mengundangnya dan lafaz ini bersifat umum. Lebih baik dipakai. Untuk diundang makan siang, sarapan, makan malam, sama. Allahumma razaktahum Allahumma barik lahum fima razaktahum waghfir lahum warhamhum. Maka ini bersifat umum. Dan begitu pun dipergunakan di saat berbuka puasa. Adapun lafaz yang tadi aftara indakum as banyak salah kaprah. Salah kaprah yang pertama dipakai oleh orang-orang yang diundang makan. Padahal lafaznya aftara indakum as untuk yang berbuka. Dan yang kedua, jika dipakai pun di waktu berbuka puasa maka ini pun tidak pas karena after indakum asaimun bukan doa tetapi khobar. Maka inilah dari perkara dari lafad yang bid'ah yang tidak usah kita lakukan karena tidak ada sumbernya terutama ziyadah wa fi fiman indah. Dan di sana masih ada yang lain mungkin kita genapkan di pelajaran yang akan datang. Maka kita cukupkan kajian kita wa naktafi ila huna. Wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.